bon kulo terang noge masalah niki surat niki surat ayat niki ayat niki ayat makiyah terus surat niki surat madaniyah tapi tentang niki ini ngenang ngenang makiyah Yang mereka diterangkan oleh nafsir Imam Suyuti samiron tahjurun mustakbiri nabi samiron nopo tahajud. Dados mulai zaman Nabi Adam ngantos kancing Nabi wonten niku mpun enten Ka'bah. Mpun enten Ka'bah terus Ka'bah nu di rumat Nabi Ibrahim. Sarate antohiro biati alito ifi nawal akifi nawar rukais sujud. Wae Ka'bah diperuntukkan tiang-tiang sing solat, sing rukuk, sing sujud. Kemudian setelah Nabi Ibrahim beberapa generasi terus terjadi penyimpangan-penyimpangan ya. Terus Ka'bah jadi kebanggaannya yang tiang salah. Gitu, niku Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan zaman tese kafir. Niku bangga anak mereka itu orang yang benar. Bukti ini di dipasrai Rumah nopo Ka'bah ini eling-eling. Jadi Ka'bah itu barang suci. Dinggo agula-gulane wong kafir tiga sombong-sombongan terus menentang keberhadirannya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh gawe ukuran umpama Muhammad iku wong bener, iku dadi pengurus Ka'bah. Berhubung Muhammad ra pengurus Ka'bah berarti wong nopo? Salah. Iku disebut mustakbiri nabi samiron dahjurun. Terus ini pentingnya ngaji gitu. Terus ada era di mana Ka'bah niku mau sombong-sombongan Nggih nganti sakniki, nganti sakniki nu wonten tiyang sing meyakini Wahabi iku luwih bener Bang NU. Jadi alasane wong sing rumat Ka'bah. Akhire ana wong kaji mulai nganggo madhab saenake mergo roh wong Mekah iku ora ngoyo. Nek Mekah iku biasa salat ra terus tok omah ora kuno. Ah, sesuai neng sholat tuh neng Mekah biasa sholat ngangkat kursi ngalor ngidul diangkat. Aja neng kau, wong Arabi bento, wong Arab nawa bento. Ni kula sering ditakoki. Kula niku ampun sinau madzhab kathah, mboten madzhabul arba tok nggih madzhab kathah. Anu sering dinakleti. Kula kan nate umroh 2009 terus haji 2000 pingin 2013. Nah, ini ki London ini kula kula niki ra tinggal tapi maksa ngaji lah. Nak ngelu orang ngaji malah orang ngamal. Jadi tetap ngaji. Kan. Kulo niku sering ngertos nih ya, panjang tiang Arab gising bodoh ki langkung ada ki sami Indonesia ki sami sebetulnya ki sami. Mergo agak jelek ngoten misalnya diomongi wong Arab di Indonesia pun ya luwih akeh wong nopo bodoh. Ah niku nak misalnya soft ngarap iku kosong. Niku ki mang mlaku kursine digawa. Kulo niku perasaan nak kiai Indonesia jan saya sedanten dalam hal salat. Angger gak ngelu banget apa ten lungguh. Awang Arab ya Yusuf hati salat wis gawa kursi wong gedut gedun. Lah kula ngerti nasihat itu nak soft ngarep iku kosong kursine diangkat. Mateni <laughs> kulo. Jare tak maklumi nak menawa lara jebule kursine napa? Diangkat, dia ya tenang ae terus digolugo meneh. Lugue lugo koyo wong marung ngene lho lugo kursi mboten nak Indonesia lugo sopan. Lugo iftiras to nggih. Nak wong Arab mboten lugo napa? Kursi. Ngangkok ya biasa digomlo kaam lagu kok di parah tenan. <laughs> niku sing kula nate ditangkleti tiyang niku. Nak tiang nil pun yo iya, diangkat. <laughs> diangkat terus muni diawara telepon diangkat asolah terus dipatil lepas sai mana. Aku ora tak ngerti. Gus lha iku madzhab apa ana mata pintu. <laughs> Perkara ini berhubung ning Mekah dikira ngono iku ya ana pembenaran secara napa? Syar'i. Dadi perkara ning kota suci pusatnya nopo es Islam. Jadi mulane tetes wong alim teng Indonesia kudu pede mergo sering digertak ning Mekah yo ya ora ngono. Mulane kula wonten live niku kula nganggep satu-satu. Wonten TV live. Wong NU iku mantep kunut. Dinyek mbek Muhammadiyah, Mekah pusat Islam ora ono napa kunut. Tapi saiki iku trawe Mekah live puluh rakaat. Jarung NU lucu te Mekah trawe puluh rakaat. Tapi Muhammadiyah tetep Walu jadi satu-satu <laughs> jadi. Lah cara kula iku nih artinya artine padha liru nek wis mantep kuno terus kuno tae, nih mantep wolu ya wolu wae ora usah anut Mekah. Mekah iku tahu dinggo kebanggaan ya Abu Jahal Abu Lahab banggane nggih nganggo napa Ka'bah. Jadi jangan kira sarana kebenaran itu jadi benar terus boten. Misalnya sampean hafal Quran terus bangga, cara agama ya dianggap ujub, ujub ku lebur nopo ngamal saman seneng sodako terus mulai tebe sing mbok sodako yo ngelebur ngamal wong cara pangeran niku duit kape kabeh dikira iso ning pangeran ngendikan tapi piye kula sodako nang mulai kulo kula takoki pangeran duwe sapa paham ya cara pangeran apa duwe sapa ini penting kula aturaken dadi sampean mboten saged sithik-sithik berdasar pemerintahan Arab Saudi sing sakniki ulamae berfatwa Wahabi Ya biasa mawon nak ada pembenaran dari mazhab kita kita ikut kalau ndak ya ndak. Misalnya sekarang yang jadi polemik kulon sering dipisau ini yang perkara fatwa. Deh. Ini kira ngono tenan. Dan sekarang sampai jadi polemik. Cuma akibatnya kalau wales song bodoh. Mator jadid. Ini kira ngono sing haji-haji. Ini masih kontroversi, tapi saya baca banyak. Mator jadid airport sekarang yang di Itu ada yang menghitung dari pihak Depak Indonesia itu 120 kilo dari Ka'bah, dari Budi Ka'bah dari Masjid Haram. Tapi kalau motor kodim Labuan itu pernah dihitung sekitar 70 kilo sampai 78. Rumah ya. Nah, tren atau pola mikot itu minimal itu marhalaten. Kira-kira kisaran berapa dua nopo marhala. Dua marhala itu ada yang hitung 80 kilo, 84 nopo kilo. Ini kira ngono ya. Niki kalau tangklet sing nate-nate haji. Saman pernah nggak dengar haji disuruh ikhram di atas pesawat? Betul, nanti pernah bilang betul. Sering kan? Sing pun mepet-mepet biasanya kan ikhram teng nopo? dua nopo? pesawat karena sudah ada liwat Medina. Nah, liwat Medina kan jelas ya mungkin mikote saking bir nopo Ali. Tapi nak sembun mepet haji ambilannya langsung nopo Mekah. mungkin khawatir gak untuk mikot kan mikot nopo tunggu pesawat. Nah itu sampai sekarang jadi perdebatan. Ini kalau kalian ngeluh nak menawirat salah gitu delok kitab ya, Mon. Kulo nu ada kitab niku per 100 tahun, termasuk gak ada kitab haji terkini mulai karangan Said Muhammad orang-orang kita ya, orang-orang Sunni sampai karangan Wahabi individu atas profesor-profesor fikih Wahabi ya orang alim kalau yang profesor sampai fatwa Wahabi yang muinya yang negara yang fatwa negara jadi atas ya, demikian wonten fatwa orang alim mandiri alim mui ono alim NU NO, macam-macam kan non tarjeh Muhammadiyah itu kan ada yang karena lembaga, ada yang karena individu. Nah itu rata-rata ulama sekarang tuh mengesahkan mikot dari airport yang jadid. Sing airport yang saat ini itu kan jarak sampai ke Mekah itu kan lebih jauh ketimbang yang dulu. Artinya kalau tambah dari Ka'bah tambah bagus berarti kan mesti saya kan nih paham ya ini sing buatan haji lagi rungok noben ben ngurungok no ilmu coba berak kelar kaji terus buatan nah ilmu tetap barokah masih ora kelar mlebu swarga bakas warga tetap sae jenenge ilmu tetap nopo barokah engko karek mlebu ne paham Pola mikot tuh kan ngeten ya, anggap saja Mekah itu sentral. Mikot itu pagar, jadi ada star. Jadi sebelum haji ngambil star disebut nopo Mikot. Jadi misalnya sangking Medina, Bir Ali, mungkin sangking Yaman, Yalam Lam, mungkin sangking Irak, Datu Irkin, mungkin sangking Beriki, kan itu zaman Nabi pun diputuskan. Nah, untuk yang dari kawasan Jeddah, dulu zaman Nabi Sugeng itu kan yang orang Mekah ya ikhram dari Mekah. Tapi masalahnya ini orang luar sekarang lewat nopo? Lewat Budi Jeddah. Nah kalau kebetulan jaraknya itu panjang, jauh, itu malah baik. Jadi misalnya sampai ikhram ke Solo malah, malah mesti sah. Cuma keselan kemal kemul mulai Solo ngantos Mekah. Ikhram ke Jakarta mesti sah. Karena pola mikot itu mesti paling pendek itu dua marhalah dari Ka'bah. Nah, jeda sing kodim, jeda yang dulu itu mepet Ka'bah. Enggak sampai 80 kilo kan potensi tidak sah. Tapi kalau yang motor jadid sekarang, airport sekarang jaraknya sekitar 120. Jadi potensi sahnya tinggi. Sehingga banyak mengatakan sah. Itu termasuk fatwa ulama Wahabi yang sekarang juga beberapa ulama.